Yang jika kita hitung-hitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut mulai dari kita tidur sampai kemudian tidur kembali semuanya penuh dengan nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan di antara nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta nikmat di pagi hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu dalam kondisi sehat Allah berikan kita nikmat luangnya waktu yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat Salam serta salawat untuk kedua kita Suri teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga Para sahabat Serta seluruh pengikutnya Dan tidak lupa kepada sahibul baik Semoga berkah dan rahmat Allah Senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya Bapak Ibu sekalian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Arba'in An Nawawi. Kita masuk di hadis yang ke-7. Sebelum kita masuk di hadis yang kita akan bahas, sebagai mukadimah ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di poin yang ketujuh ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Dan hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha adalah orang yang sahabiah yang pertama kali ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah binti Qais radhiyallahu ini menikah dengan seorang bernama Ibnu Al-Mughirah. Kemudian dalam suatu waktu dia ditalak bain. Dicerai. Lewat utusan seseorang dari suaminya tersebut. Kemudian sampai kepada Fatimah binti Qais dikabarkan bahwasanya suaminya telah mentalak dengan talak bain. Kalau talak bain berarti tidak bisa kembali lagi. Ini sudah talak tiga. Kemudian dengan membawa beberapa sok kurma dan gandum. Kemudian Fatimah binti Qais bertanya kepada perwakilan dari suaminya yang mengirim berita tadi. Apakah hanya ini yang diberikan dia kepadaku? Yaitu beberapa sok kurma dan gandum tentu kurang dari cukup untuk hanya beberapa waktu ke depan. Maka kemudian proteslah Fatimah binti Qais datang pada Rasulullah SAW mengadukan tentang e, talak tiganya suaminya, kemudian beberapa sok kurma dan gandum yang diberikan oleh suaminya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa talak yang telah dijatuhkan suamimu? Tiga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan benar suamimu sehingga ketika sudah ditalak tiga Tidak wajib memberi nafkah kembali Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Kepada Fatimah binti Qais Untuk keluar dari rumah suaminya Karena ada satu dan lain hal Kemudian diperintahkan kepada Seorang wanita namanya Ummu Syarik Ummu Syarik ini orang kaya raya yang banyak orang-orang para sahabat dari kalangan muhajirin yang fakir datang kepada Ummu Syarif untuk minta bantuan. Sehingga kemudian dalam beberapa waktu Fatimah binti Qais ada di rumah Musyarik. Tetapi Rasulullah mengkhawatirkan keadaan Fatimah binti Qais. Karena banyak laki-laki yang datang ke rumah musyarik Khawatir nanti terlihat e, bagian tubuhnya yang seharusnya ditutup Maka Rasulullah perintahkan Fatimah binti Qais keluar dari rumahnya musyarik Untuk kemudian tinggal ke rumah anak pamannya Fatimah binti Qais Yaitu Abdullah bin Umi Ma'tub radhiyallahu anhu. Alasannya adalah kata para ulama karena Abdullah bin Abi Maktum itu buta. Sehingga kalaupun Fatimah binti Qais melepas kerudungnya, maka tidak terlihat. Sehingga kemudian tinggal di sana, kemudian setelah masa iddah talak bainya selesai, datanglah beberapa sahabat untuk melamar Fatimah binti Qais. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sofyan bin uh, Abu Sofyan bin Muawiyah, ya. kemudian ada uh, Muawiyah bin Abi Sofyan lah, kemudian ada Abu Jaham, kemudian Fatimah binti Qais minta saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada beberapa sahabat yang ingin meminangku selama masa idahku habis. Siapa dia? Nah, disebutkan oleh Fatimah binti Qais. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian Abu Jaham. Lihat Rasulullah SAW memberikan saran kepada Fatimah binti Qais ketika diminta saran. Maka Rasulullah mengatakan jangan engkau terima pinangan Abu Jaham. Kenapa? Karena Abu Jaham itu tangannya tidak pernah turun dari pundaknya ketika dia memegang tongkat. Sebagai kinaya, Abu Jaham itu moroan tangan. Suka mukulin istrinya nanti kalau jadi istri. Khawatir Rasulullah dengan keadaan Fatimah binti Qais, maka jangan kau terima pinangan Abu Jaham. Nah kalau Muawiyah bin Abi Sufyan gimana ya Rasulullah? Jangan, dia fakir, tidak punya harta. Maka kemudian menikah engkau dengan Usama bin Zaid. Anaknya Zaid bin Harisa, mantan budaknya Rasulullah SAW, kesayangannya Rasulullah SAW. Fatimah binti Qais zaman itu orang terpandangnya Quraisy. Orang kaya, terpandang, ya bangsawan. Maka ketika Rasulullah menyarankan menikah engkau dengan Usama binti Zaid, maka ada keengganan pada diri Fatimah binti Qais. Karena ini mantan budak, anaknya budak. Usama bin Zaid itu Usama bin Zaid itu tidak seperti perawakan postur dari ayahnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu Arab asli. Walaupun dahulu pernah pergi ke daerah e, pesisir Persia karena satu dan lain hal, kemudian menikah dengan seorang wanita e, berkulit hitam. Ya, Qadarullah Usama bin Zaid itu mengikuti warna kulit ibunya. Sehingga pernah orang-orang itu meragukan, ini anak Zaid kok nggak bodoh kalau bapaknya bapaknya ganteng putih itu yang Arab asli gitu ini iya, anak-anaknya kok nggak kelihatan Arabnya ini maka kemudian ketika Usama bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Haris yang tertidur ada di sebuah perkemahan kemudian ada seorang ahli yang membaca bisa membaca garis-garis tangan dan kaki untuk melihat nasab maka orang ini mengatakan oh ini anak sama bapaknya padahal dia nggak tahu siapa yang ada di Eh, balik kemah tadi. Cuma si ahli ini mengatakan ini kaki anak sama bapaknya. Kemudian dikabarkan ternyata itu kakinya Usama bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Harisah. Maka gembiralah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyarankan kepada eh, Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usama bin, bin Zaid radhiyallahu anhu. Awalnya enggan, tapi mendengar bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan Barang siapa mencintaiku Hendaklah ia mencintai Usama bin Zaid Maka kemudian Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Zaid Awalnya ada ketidak kesukaan ya, tapi karena mengikuti titah Nabi yang SAW sebagai bentuk kecintaan pada Rasulullah SAW, maka Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Zaid. Alhamdulillah dari pernikahan itu mereka diberi keberkahan, bahkan wanita-wanita di masa itu iri dengan Fatimah binti Qais karena menikah dengan orang yang menjadi kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, kemudian suatu ketika, ketika salat, maka beliau Fatimah binti Qais ikut hadir salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku ada di soft wanita yang di belakang kaum laki-laki. Jadi soft wanita di belakang, tapi Fatimah itu di bagian depan. Ya. Karena depan belakang berarti ketika dia di depan berarti pas belakangnya para laki-laki. Maka aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat kemudian beliau naik ke atas mimbar. Rasulullah Wasallam naik di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, tetaplah kalian di tempat kalian. Aku akan mengabarkan kepada kalian ya, sebuah hadis. Jadi Rasulullah SAW meminta para sahabat setelah selesai sholat jangan pergi dari tempatnya, tetap duduk dan Rasulullah duduk di mimbar. Karena Rasulullah duduk di mimbarnya terap tiga, jadi Rasul duduk di atas. Dan diperbolehkan kata para alim ulama duduk di mimbar karena ada hajat yang ingin disampaikan. Kalau kita mimbarnya model mimbarnya katanya orang model mimbar Joskus ini. <laughs> Katanya orang-orang itu nggak boleh duduk di situ nggak layak ini mobil mimbarnya yang trap tiga Rasul duduk di mimbar tersebut kemudian beliau menyampaikan hal tentang sesuatu Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Syarohil Asyabil Seorang tabi'in yang bertanya pada Fatimah binti Qais Wahai Fatimah, seorang sahabia Kabarkan kepadaku satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah dan tidak aku dengar dari orang lain. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Hatimah binti Qais ya, yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai salat ya, beliau mengatakan kepada para sahabat liyalzam kullu insanin musallah tetaplah kalian di tempat duduk kalian maka Rasulullah kemudian mengatakan tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian Para sahabat mengatakan sebagaimana jawaban sebagaimana biasa Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya demi Allah, aku tidaklah kumpulkan kalian untuk sesuatu yang mengembirakan atau untuk menakut-nakuti kalian. Tapi aku ingin mengabarkan kepada kalian tentang kisahnya sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas ini, yaitu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dahulu Tamim Ad-Dari kata Rasulullah SAW adalah seorang Nasrani. Sebagian riwayat menyebutkan Tamim Ad-Dari itu adalah seorang pendeta. Taat beragama di agama Nasrani, berasal dari Bethlehem di Palestina. Kemudian bersama dengan 30 orang teman-temannya dari kabilah Laham dan Juzam, maka mereka mengarungi lautan untuk naik kapal. Di tengah lautan dengan badai yang sangat besar, maka mereka terdampar di sebuah pulau kemudian mereka menjumpai ya sesuatu yang membuat mereka takut yaitu binatang yang tidak diketahui mana kuburnya mana duburnya karena lebatnya tubuh binatang ini sehingga tidak diketahui mana depan mana belakangnya kemudian ditanya siapakah engkau maka aku mereka menjawab eh, dia menjawab adalah al jasasah maka hadis ini kemudian lebih dikenal oleh para alim ulama dengan nama hadis al jasasah hadis tentang menceritakan al-jassasah di Ghoribul Hadis Al-Jasasah mengapa dinamakan Al-Jasasah? Karena dia mencari-cari, mencari-cari tajasus. Tajasus itu mencari-cari kabar tentang keberadaan orang-orang untuk disampaikan pada Dajjal. Nah inilah kemudian muncullah kisah tentang Dajjal berasal dari binatang yang bisa cakap tadi dengan Tamim Adari dan rombongannya tadi. Kemudian pergilah kalian di dalam e, pulau tadi karena di sana ada laki-laki yang menunggu kabar kalian. Kemudian datanglah Tamim Adari bersama dengan rombongan berjumpa dengan seorang laki-laki yang besar badannya, kuat, kemudian rambutnya keriting, matanya buta sebelah, kemudian yang satu seperti buah anggur yang terbelah kemudian terikat tangannya di leher dengan rantai yang sangat kuat, lutut dan mata kakinya pun juga terikat dengan sangat kuat. Kemudian tamu Adari berdialog dengan laki-laki tadi. Ya. Siapa kanto? Maka ia mengatakan kalian telah lebih tak tahu aku daripada aku ceritakan. Jadi orang ini tidak menjelaskan siapa dirinya, tapi tamu Adari pasti tahu gitu katanya. Maka kemudian dia boleh bertanya, ya apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Ya karena laut yang mengombang-ambingkan kami hingga kemudian perahu kami terdampar di pulau ini. Maka kemudian orang ini berkata, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Sebuah negeri, kota namanya Baisan. Maka ditanya oleh Tamim, apa yang kau ingin tahu dari pohon-pohon kurma ini? Sekarang berbuah apa enggak? Mau berbuah? Maka kata orang ini mengatakan sebentar lagi tidak akan berbuah. Kemudian ditanya lagi tentang danau ya, ya danau yang kita kenal dengan nama Danau Tabariyah. Ya, gimana airnya? Banyak. Nanti satu saat akan kering dia. Begitu seterusnya sampai kemudian kisah tentang dia menyebutkan aku akan memasuki seluruh negeri kecuali kota Mekah dan Taibah. Taibah itu nama lain dari Madinah. Aku berkelana selama 40 hari di muka bumi dan tidak ada yang bisa menghalangiku kecuali di kota Mekah dan di Madinah. Karena di kedua kota itu ada para malaikat yang berjaga-jaga dengan pedang terhunus. Kemudian orang ini mengatakan aku adalah dajjal. Jadi kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan dajjal, mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri, disampaikan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Tamim Ad-Dari masih beragama Nasrani. Nah, Allah lapangkan dadanya Tamim Ad-Dari Kemudian dia masuk Islam Kemudian datang ke Madinah di tahun 9 Hijriah Kemudian masuk Islam Terus Nabi bercerita di hadis ini Tentang kisahnya Dajjal Inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais Yang kita uh, bahas di awal pertemuan tadi Nah kaitannya adalah dengan hadis yang dibawakan ini adalah Hadis yang dibawakan oleh Tamim Ad-Dari itu tidak banyak hanya beberapa saja. Di antaranya adalah hadis tentang Dajjal ini atau al jasasa dan hadis yang akan kita bahas di poin yang ketujuh di Arba'in Nawawi. Mengapa? Karena Tamim ad itu sibuk dengan ibadahnya. Setelah beliau masuk Islam, maka beliau hidup di Medina sampai di masa kurunnya Khalifah Utsman bin Affan Rodala'an Ketika Khalifah Utsman bin Affan uh, terbunuh, maka dia kembali lagi ke Bethlehem. Kembali lagi ke Palestina hidup di sana sampai kemudian meninggal di masa pemerintahan Muawiyah di tahun ke-40 Hijriah. Ibadahnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi di eh, sifatul Safa dan oleh Imam Az-Zahabi di Siar Alam Nubala bahwasanya ada hari ini rajin sholat jamaah. Dalam satu rakaat bisa menghatamkan Al-Qur'an. Kemudian eh, beliau senantiasa sholat malam, ya, tahajud, dan beliau memiliki pakaian khusus yang dibeli dengan harga seribu dirham. Setara kalau sekarang kursnya sekitar 4, sekian juta. Khusus pakaian dipakai untuk sholat malam. Masya Allah. Jadi bukan baju untuk hari raya, bukan. Sholat malam pakai baju khusus yang dibeli untuk apa? Menghormati dawamnya Tamim ad dalam melaksanakan ibadah sholat malam. Sehingga terkenal sahabat Tamim Ad-Dari ini orang yang sahabat yang rajin membaca Al-Quran, dan rajin sholat malam. Sehingga mungkin tidak banyak hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu Dan beliau wafat di tahun ke-40 Hijriah dan sedikit sekali hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita bahas di hadis yang ketujuh di Arba'in An-Nawawi. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم dari Abi Ruqayyah, Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah itu kunyahnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari tidak punya putra putri lebih dari satu kecuali Rukoya. Jadi putranya hanya satu saja. Putrinya namanya Rukoya. Nah, dari hadis ini kemudian bolehnya seseorang berkunyah dengan nama anak perempuan. Seringnya kita kan berkunyah sama anak laki-laki kita ya. Nah, masalahnya kita tidak punya anak laki-laki, maka boleh berkunyah sebagaimana Tamim adari yang disebut dalam hadis-hadis dengan Abu Rukoyah anaknya eh, bapaknya Rukoya. Nah, Rukoyah itu putri satu-satunya Tamim Adari. Sehingga terkadang jamaah sekalian, seseorang itu berkunyah itu dengan satu yang biasa, yaitu dengan nama anak laki-laki. Ya, dengan nama anak laki-laki. Yang kedua, kadang menggunakan anak perempuan sebagaimana Tamim Adari, ya, Abu Rukoyah. Terkadang menggunakan nama keponakan. Kalau keponakan siapa? Contohnya? Pernah kita bahas di sini pada hadis yang lalu. Siapa? Aisyah. Aisyah itu punyanya apa? Ummu Ummu siapa? Bukan. Wah ini kita tidak kenal sama Ummu Mukmin ini ya. Siapa? Aisyah punyanya siapa? Ummu Abdillah. Abdillah itu keponakannya Aisyah. Anaknya Asma dan Zubair ibu Awam. Jadi Rasulullah itu memberikan kunyah kepada Aisyah radhiyallahu ketika Rasulullah eh, ketika Rasulullah diminta oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, istri-istri Anda yang lain itu berkunyah. Sementara saya tidak, maka berilah saya kunyah." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Berkunyahlah engkau dengan Abdullah, keponakanmu dari Asma." Saudaranya Aisyah. Maka kemudian terkenalah Aisyah radhiyallahu dengan Ummu Abdullah. Jadi terkadang seseorang berkunya dengan nama keponakannya. Ya, Ummu Abdillah. Ini masyhur loh zaman sekalian. Wah, kita tidak kenal sama Aisyah dengan Ummu Abdillahnya ini. Nah, yang keempat terkadang menggunakan sesuatu yang ia sukai seperti hewan. Ya, tentu kita paham kalau hewan berarti siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu biasa dipanggil untuk siapa? Sahabat ya, yang biasa membawa kucing ya, ke sana kemari, terkadang dimasukkan ke lengannya, jubahnya itu. Kemudian terkadang menggunakan sesuatu yang pernah ada pada dirinya. Sesuatu yang menjadi fenomenal gitu. Itu kemudian dilakopkan pada dia. Itu pernah terjadi pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Apa hukumnya Ali bin Abi Thalib selain Abdul Hasan? Abu Turah karena beliau ketika sedang ada masalah dengan Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungsi dulu ke masjid, tidur, kemudian beralaskan pasir, kemudian di pipinya ada pasir dan di pinggangnya. Kemudian Nabi membangunkan ya, dengan mengatakan bangunlah wahai Abu Turo. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Karena di sini banyak pasirnya. Nah itu boleh. Jadi terkadang seseorang itu dilaporkan dengan nama kunyah pada sesuatu yang melekat pada diri yang pernah terjadi peristiwa. Nah ini beberapa peristiwa terkadang, terkadang pada diri seseorang dijadikan lakop atau nama kunya dan kunyah itu dianjurkan ya dalam agama kita. Nah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Jadi Rasulullah membuka percakapan, membuka mau itu, membuka pelajaran itu dengan langsung menyebutkan secara umum. Agama adalah nasihat. Ah, para sahabat penasaran. Liman ya Rasulullah? Bertanya. Jadi Rasul tidak menyebutkan uh, rentetan hadis yang setelahnya, yaitu apa? Lillahi wal indah. Rasulullah menyebutkan yang umum dulu. Baru kemudian sahabat penasaran bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina ammah Yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya Untuk a'immah, pemimpin kaum muslimin Dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selain yang pertama adalah kunyah yang menjadi kesunahan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh berkumnya dengan nama Abdul Qasim karena Abdul Qasim kekhususan dari kumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang yang dilihat oleh Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika azan berkumandang kemudian ada orang keluar dari masjid dilihat oleh Abu, al, al, al, Abu Hurairah kemudian orang itu ternyata tidak balik kemudian Abu Hurairah mengatakan orang ini telah ber maksiat pada Abul Qasim. Maksudnya bermaksiat pada Rasulullah SAW. Nah hadis ini dibawakan oleh para alim ulama tentang terkait adab ketika di masjid tidak boleh keluar ketika Adab dikumandangkan tanpa hajat. Jadi kalau di masjid adab dikumandangkan kita tidak boleh keluar, tetap diam. Dan sampai menunggu waktu sholat kecuali memang ada uzur. Nah, uzurnya apa? Hajatnya apa? Wudhu, batal Rasulullah pernah ketika mengimami Kata Abu Hurairah radhiyallahu an Ketika iqamah sudah dikemandangkan Kemudian kami sudah bersiap untuk sholat Ketika Rasulullah akan bertakbir Maka beliau mengatakan kepada para sahabat Tetaplah kalian di tempat kalian Kemudian Rasulullah keluar Lewat pintu rumahnya Aisyah Kemudian agak berapa lama beliau balik lagi Dengan rambut yang basah menetes air Ternyata tadi Rasulullah SAW Mandi junub lupa beliau mandi hingga sahabat disuruh nunggu nunggu saya saya mandi dulu maka tidak kalau Abu Hurairah radhiyallahu an eh, Rasulullah menetes rambutnya itu air maka beliau bertakbir nah itu boleh keluar udah komat loh itu dan ya, kalau kita eh, suruh nunggu gimana jadi tunggu ya nah Nah, hadis ini memberikan faedah pada kita yang kedua adalah Rasulullah SAW itu memiliki beberapa metode dalam menyampaikan ilmu. Dan inilah bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana metode Rasulullah dalam memberikan mawaidah, memberikan pelajaran kepada para sahabat? Di antaranya yang pertama adalah beliau memegang pundak seorang sahabat untuk menyampaikan hadis. Jadi kita pun bisa ya, meniru beberapa metode Rasulullah SAW ini, yaitu dengan memegang pundak para sahabat untuk beliau sampaikan sebuah hadis. Ini bisa kita ambil sebuah pelajaran dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6416. Aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bimangki, bimangki, bi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana ibnu umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tandhiril masa wa khud min sihhatika limaridika wa min hayatika limautika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibnu Umar, akhoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimangkibi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian beliau ngasihkan nasihat. Beliau memberikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan mengatakan ya ibnu Umar. Ya. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir di kita ini di dunia ini jangan sekalian kita ini jadilah seperti orang yang asing orang asing itu kan net nggak netep kan musafir pun juga tidak netep bahasa kita itu numpang minum numpang ngiyup ya, sudah selesai panasnya harusnya sudah selesai jalan lagi itu seperti itu lah dunia seperti itu maka apa yang hilang dari dunia di sisi kita jangan terlalu sedih berlebihan. Apa yang kita dapat jangan terlalu gembira berlebihan. Karena kita jadi orang asing di atas muka bumi. Karena tujuan kita bukan di dunia. Tadi istri saya itu marah-marah sama anak saya. Ini sekitar cerita saya. Karena suruh meringkesi sesuatu, tidak segera diringkesi. Kemudian ya, diuntel-untel sama istri saya anak saya mau nangis keras terus saya diamkan saya bilang tadi yang diuntel-untel umiakmu itu itu dunia saya bilang itu dunia tidak usah kau tangisi berlebihan kadang dapat kadang pergi sudah tidak usah nangis itu dunia bukan bukan akhirat saya bilang. itu bukan bukan agama saya bilangnya karena apa sih yang yang diuntel sama istri layangan kebanyakan beri layangan <laughs> tapi nggak pernah diulur no Gue mau nangis dia, ya, saya bilang jangan nangis, jangan nangis ya. Saya bilang itu dunia, kadang pergi, kadang datang. Saya bilang gitu. Karena saya barusan merujak ah, bacaan ini soalnya. Saya sampaikan ke dia. Hanya dia diam, lama-lama diam, diam, diam. Alhamdulillah. Kita ingatkan teman pada warga kita, apa yang datang pada kita, ya jangan terlalu euforia berlebihan hilang dari kita ya jangan sedih berlebihan ya sedih ya boleh sedih tapi jangan berlebihan karena dunia kadang datang kadang pergi pada kita nah, Nabi SAW mengingatkan Ibnu Umar jadilah orang asing jadilah orang musafir kadang dunia datang kadang dunia pergi nah Rasulullah kadang metodenya dengan menepuk pundak memegang bahu ya, untuk memberikan apa kenyamanan pada orang ketika dipegang bahunya sehingga kemudian nasihat itu bisa masuk ya. yang kedua Terkadang beliau itu bertanya lebih dulu. Banyak metode Rasulullah banyak dulu itu banyak. Di antaranya adalah tentang hakullah wa hakul ibad, Banyak kan? Ya, Imam hadis Mu'adz Ibnu Jabal ketika Rasulullah bertanya pada Mu'adz, "Ya atas atadrima hakullah wa alal ibad wa hakul ibad ala Allah?" apa haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah. Itu pertanyaan apa? Pertanyaan yang Nabi mendahulukan dengan tanya jawab. Jadi terkadang metode beliau dalam memberikan mau itu pengajaran adalah dengan bertanya terlebih dahulu. Jadi bukan sesi materi, tapi tanya. Ya. Yang ketiga, kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan menyebutkan sejumlah bilangan, baru kemudian beliau masuk ke materi. Dan beliau kadang memulai dengan sejumlah bilangan kemudian baru beliau masuk ke sebuah materi. Contoh di hadis yang diriwayatkan Kalau Imam Bukhari di hadis nomor 2766 di musim nomor 89. Kalau metode yang kedua tadi yang tanya jawab tadi itu ada di hadis Bukhari nomor 7373 di Muslim nomor 30. Jadi terkadang beliau menggunakan sesi tanya jawab metodenya. Kadang beliau memulai penyebutan bukan tanya jawab tapi bilangan supaya orang kemudian tahu, ingin tahu ini bilangan ini isinya apa. Ini kan menggugah. Jadi eh, cara Rasulullah itu kadang membangkitkan semangat orang yang ingin mendengar. Jadi tidak satu arah. Ya, ada uh, timbal baliknya, ya. ada perspektifnya. Nah, ya. Di hadis ini metode ketiga adalah ketika Rasulullah menyebutkan tentang bilangan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Nah, Nabi sebutkan bilangan. Ada tujuh perkara yang membinasakan. Harus kemudian saya tanya. Ya Rasulullah, wa mahunna Apa itu? Nah, tanya kan. Jadi Rasulullah memulai dengan bilangan, dengan angka. Baru kemudian masuk ke materi. Jadi tentang tujuh dosa yang membinasakan mulai dari syirik, membunuh, kemudian sihir, riba, kemudian makan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh wanita baik-baik berzina, itu semua Nabi memulai dari bilangan. Ya, jadi metode Nabi terkadang memulai dengan bilangan. Yang keempat, terkadang beliau menarik perhatian para sahabat dengan teka-teki. Itu sering. Jadi selain bertanya, beliau pakai teka-teki. Ya. Sebagaimana diriwayatkan di Sahih Bukhari nomor 54 544. Di Bukhari nomor 544 Nabi memulai dengan percakapan apa? Inna min syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada pohon yang berkahnya seperti seorang muslim. Nah, pergerakan orang apa ini pohon kok berkah kayak muslim? Tanya kemudian Nabi pohon apa itu? Maka apa jawabannya? Pohon kurma. Nah, itu Nabi memulai dengan apa? Teka-teki bukan teka-teki silang Walaupun ada orang kata orang itu teka-teki silang itu bisa mengurangi kepikunan. Saya salut sama yang bikin teka-tekinya pak Kok pinter dia bikinnya tak banyak buku ini. Walaupun diudah-udah diulak-walik gitu, tapi kita kita uh, bingung juga ya. Padahal di halaman yang lain ada sama juga ini. Lu kok tahu Ustaz? Oh, dulu pernah soalnya saya. Ngerjakan itu pernah gitu loh. Ya untuk ngasah otak saja. Di dijilid-jilid banyak loh itu, masya Allah, ya. luar biasa. Nah, terkadang metode-metode seperti ini jelasnya digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi memulai tadi dengan apa? Yang umum, baru kemudian yang khusus. ad nasihah. Baru para sahabat tanya, liman ya Rasulullah untuk siapa nasihat tadi? Metode. Maka dengan metode ini, jangan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bentuk mau itu hasanah pengajaran Nabi yang terbaik. Walaupun sebagian orang lebih mengadopsi pengajaran-pengajaran Barat, tapi kita dengan pengajaran Rasulullah SAW lebih percaya. Orang kadang nggak percaya dengan pengajaran dari Rasulullah SAW, mengambilnya dari metode-metode Barat. Ya, tapi kita tetap yakin apa yang dibawakan Rasulullah adalah sebaik-baik pengajaran. Beliau itu para gurunya para guru jadinya. Nah, di dalam hadis ini jangan menunjukkan pentingnya nasihat. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya nasihat. Karena Nabi SAW alasannya adalah beliau memulai dengan yang banyak, baru kemudian beliau memerinci. Beliau mulai dengan yang banyak, abdinu nasihat, din secara umum Hadis seperti ini model pembahasan Nabi menjelaskan yang banyak dulu baru yang umum. Itu banyak dalam beberapa metode Nabi sallallahu Di antaranya adalah ketika beliau sallallahu menyebutkan di Anasai nomor hadis 3016. Beliau menyebutkan Abdu'au huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Memangnya ibadahnya doa? Kan tidak. Tapi intisari dari sebuah ibadah adalah doa untuk menunjukkan pentingnya doa. Nah, termasuk abdinu nasihat, pentingnya nasihat, maka Nabi memberikan uraian yang global dulu baru kemudian memerinci. Nah, ini salah satu metode yang luar biasa dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika beliau menyebutkan tentang al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Apakah hajjanya arafah? Tidak. Di sana ada sa'i, ada tawaf, ada tahallul, ada lempar jamarat. Tapi untuk menunjukkan haji itu intisarinya di Arafah. Pentingnya Arafah. Nah, ini sama seperti adinu nasihat di hadis ini. Bahwasanya nasihat itu penting sekali. Sehingga kemudian disebutkan terlebih dahulu oleh Nabi baru kemudian diperinci. Liman ya Rasulullah baru kemudian Nabi sebutkan. ya. Apa sih makna dari nasihat di hadis ini? Ada dua makna yang dibawakan oleh para alim ulama kita terkait huruf nun, sod, hak, nasihah. Ada dua. Yang pertama adalah bermakna al-khulus atau al-ikhlas. Pakai sod. Apa maknanya? Memurnikan atau me meluruskan. Jadi kalau orang ingin dimurnikan sesuatu, ya diikhlaskan Yang kedua maknanya adalah al-khiyatoh Al-khiyatoh Pakai tak marbutoh Maknanya itu merekatkan yang renggang Diambil dari uh, kata menjahit jadi orang menjahit itu kan menyatukan kain yang terpisah atau yang lobang ditambal itu dijahit. Nah, makna dari nasihat secara uh, etimologi itu bermakna dua, yaitu mengikhlaskan dan kedua merekatkan atau menambal. Sehingga kalau dibawa kepada terminologi maka tidak sebagaimana kita ketika uh, hakul muslim atau muslim apa? Kan? Ada berapa? Hak muslim atas muslim yang lain ada berapa? Enam. Situn di hadis yang lain khomsun. Maka satu diantaranya apa? Terkait pembahasan kita. Jika engkau dibinta nasihat, fansohah berilah nasihat. Maka kalau kita fahami adinun nasihat, memberi nasihat agama tolong memberi nasihat. Kalau dibawa kepada pemahaman e, saya ngasih nasihat, memberikan kebaikan, memberikan solusi, berarti kan tidak tepat kalau dibawa kepada memberi nasihat pada Allah. Kan tadi kan liman. Siapa Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Berarti masa kita memberi nasihat kepada Allah Memberi nasihat kepada kitab Allah Pada Rasulullah kan nggak tepat ini Nah maka dibawalah kita harus paham tentang etimologi tadi Secara bahasa tadi Karena ada dua makna soalnya Yang satu mengikhlaskan, memurnikan Yang kedua merekatkan atau menambal sehingga kalau dibawa kepada makna yang pertama, maka tepatlah walillahi, wali rasulihi, wali kitabi betul. Yaitu apa? Mengikhlaskan berbuat baik sebaik-baiknya ketika beribadah pada Allah, pada Rasulnya, pada kitab-kitabnya. Itu pas. Baru kemudian etimologi bahasa yang kedua dimaknakan pada yang keempat dan kelima. Kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada muslimin seluruhnya yaitu apa memberikan nasihat kebaikan itu baru tepat sehingga kita harus paham makna dari nasihat itu ada dua yaitu mengikhlaskan dari kata ikhlas kemudian kita bawa kepada yang kedua yaitu al khiyatah yaitu menjahit merekatkan atau menandai sehingga dua makna ini akan bisa kita pahami pada hadis ad-dinun yang akan kita bahas nah Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang berbicara tentang nasihat itu banyak dalam hadis Nabi SAW. Tidak hanya tentang ini, tetapi ini secara khusus. Tetapi ada beberapa hadis yang secara indikasi menjelaskan tentang perkara nasihat. Ya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah, ada Jarir bin Abdullah. Ia berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim." Aku berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa iqamis salat, mendekatkan salat wa ita'i zakah menunaikan zakat wa nushi likulli muslim dan menasihati setiap muslim Bukhari nomor 57 di Muslim nomor 56 Hadis ini menerangkan tentang bayatnya Jarir bin Abdullah radhiallahu an di antara poinnya adalah untuk memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Berarti nah, nasihat ini penting ya maksudnya. Sehingga ketika seseorang memberikan nasihat, memberikan kebaikan pada orang lain, maka dia telah menjalankan baiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nasihat tadi adalah maknanya yang kedua itu untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, maka ketika mempraktekkan nasihat untuk kaum muslimin, Berarti apa? Memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin Itu makna nasihat Yang lagi viral di Pekalongan kemarin apa itu? Seseorang pesan hotel lewat e, aplikasi Kemudian diusir karena ada cas tambahan dari hotel Padahal itu sudah include Kalau biasanya di aplikasi itu sudah termasuk tapi ternyata pihak hotel minta tambahan di luar harga yang tertera di aplikasi dengan alasan aplikasi tidak mengupdate dari hotel. Kami ya, viral itu? Nah, ketika kita sedang di hotel, di losmen atau tempat penginapan, bagaimana kita berbuat nasihat, berbuat yang terbaik untuk orang lain? Bagaimana contohnya? Kalau kita sudah mulai check out, ya, benahin dulu. Jangan diambil barangnya. Karena ada banyak kasus itu ketika kita dikomplain di bawah. Di resepsionis ketika check out, apa? Remote TV-nya hilang satu. Padahal mungkin tidak ada di situ gitu loh. Maka harus dipastikan dulu boleh jadi mungkin ada sabun, ada apa lagi, ah kenang-kenang. Termasuk sandal. Ya. sandal hotel itu karena eh, edisi limit soalnya. Itu kok tidak ada itu. Adanya di hotel doang. Apalagi kalau sering kemudian dijadikan apa souvenir, nah, menunjukkan kalau saya pernah di hotel itu, wah itu tambah dibuat oleh-oleh. Itu dapat nasihat bagi kita kita sedang tidak berbuat baik. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya berbuat baik dengan apa? Ya kita mematikan lampu yang memang sudah tidak dipakai lagi, walaupun kita sudah bayar gitu. Itu berbuat nasihat Ini jarang kita lakukan seperti itu. Wah, sebenarnya harus bayar. Ya. Metu kata-kata akan hilang ya wis lah, ya, wis bayar. Enggak, bukan seperti itu jangan. Ya. Maka ini salah satu aplikasi dari kita berbuat nasihat berbuat yang terbaik untuk mereka kaum muslimin secara walaupun akad kita akad jual beli uh, sewa kita ngeluarin uang kita dapat jasa sama kan tapi sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin berikan yang terbaik pula ini contoh dengannya jarang kita mengaplikasikan hal seperti ini nah yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim di nomor 2162 hadis sampai saya tanyakan tadi hakul muslim alal muslim situn. Ya, di antaranya apa? Wa fan sohala Jika dia minta nasihat, nasihati. Nah, ini secara kaum muslimin, betul, memberikan nasihat. Dan hukum memberi nasihat itu mustahab. Memberikan nasihat itu mustahab jika diminta wajib. Jadi antum diam-diam ngasih nasihat itu mustahab. Dianjurkan. Tapi kalau kita diminta wajib ngasih nasihat. Jadi harus kita bisa bedakan skala prioritasnya ya. Jangan karena tidak semua orang itu mau dinasihati soalnya. Kecuali dia minta nasihat kan. Kalau dia minta nasihat, berarti kita orang itu kan dengerin karena butuh sama kita kan. Tapi diam-diam dia nggak minta sama kita, kita nasihatin. itu Belum tentu nerima aja mas ya. Maka hukumnya mustahab. Kalau dia terima, alhamdulillah dia dengerin gitu, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah berlalu lah. Jangan diambil hati, jangan baper. Karena dia tidak minta masalahnya. Kalau minta wajib untuk memberikan. Ya sebagaimana hakul muslim sebagai wajib eh, sebagai uh, hak muslim atas muslim yang yang lain. Nah, hadis yang ketiga yaitu hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad Inna Allah yardalakum salasan wa yashhadu lakum salasan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ridha kepada kalian dengan tiga hal dan murka kepada kalian tiga hal. Apa yang diridai Allah? Allah ridha yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha yang pertama, kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semata. wa anta tasimu bihablillahi jami'an dan Allah ridho kalian berpegang teguh dengan tali Allah dengan kitabullah Al-Qur'an dan Sunnah dan yang ketiga wala tafarraqu jangan kalian berpecah belah itu Allah ridho artinya kalau kita bersatu itu Allah ridho ya. wa antu nasihu man wallahu amrakum dan yang ketiga, maaf, yang tafaraku tadi ikut yang poin yang kedua. Yang ketiga, wa antunasihu mawallahu amrakum. Kalian memberi nasihat ya, orang-orang yang Allah jadikan pemimpin atas kalian. Ya, nasihat nasihat pemimpin. Itu Allah ridho namanya. jadi kalau ada pemimpin yang kita ngasih nasihat, maka nanti masuk pada pembahasan liman ya Rasulullah tadi, nanti insya Allah akan dibahas. Tapi ini beberapa komparasi dari beberapa hadis yang isinya tentang nasihat. Nah, yang keempat yaitu hadis dari Jubair bin Mut'im yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya nomor 2658 di Ibnu Majah nomor 3056. Salasun la yughillu alaihinna qalbun mu'min tiga perkara yang dapat menghilangkan kedengkian hasad pada diri orang mukmin. Nah, Nabi mengajarkan tiga hal. Yang jika kita bisa mengerjakan tiga hal ini, hasad, iri, dengki kita akan hilang. Yaitu apa? Ikhlasul amalillah. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita ini dicaci maki orang, dibuli orang, disudoni orang. Tenang. Kenapa? Hanya untuk Allah. Kita tidak mangkelan sama orang. Yang kedua, wan nasihatu liulatil muslimin yaitu menasihati para pemimpin kaum muslimin itu menghilangkan kedengkian hati jadi bukan malah malah marah loh kita <laughs> kita kadang marahnya malah meluapkan dengan nasihatin orang Padahal justru Nabi ngasih saran kalau kita nasihati kaum e, pemimpin kaum muslim itu malah menghilangkan kedengkian kita. Kalau nasihatnya ikhlas loh ya. Maksudnya kadang kita menasihatin dengan ikhlas soalnya. Hanya sih mangkel. Begitu yang dinasihatin tidak nurut, tuh oh, tambah mangkel. Oh, ini lu sak kandang bisa. Cek pangket tambah mangkel. Padahal tujuannya apa? Eh, Nasihat tadi loh, memberikan kebaikan untuk orang lain loh. Jadi andai kemudian orang lain itu menerima nasihat kita, alhamdulillah dia berubah. Kalau enggak ya sudah kita gugur kewajiban untuk menyampaikan. Apalagi ini pemimpin kaum muslimin loh jemaah sekalian. Mereka punya hak. Sebagaimana kita punya hak sebagai warga, pemimpin juga punya hak. Apa itu? Dihormati. takzim. Kemudian ditaati dan didengar. Itu hak mereka. Gak boleh dikasih maki. Memberikan nasihat sebagai bentuk adab kita pada pemimpin. Itu hak mereka yang harus kita berikan. Ya. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Membersamai kaum muslimin. Jadi kalau kita sering kumpul dengan jamaah, itu menggunakan hasad. Loh. Coba kalau kita sering berpisah, sering nih. Mana si fulan kok gak ngaji di ini? ya itu, oh paling anu. Nah, sudah seutuhnya keluar, hasad kita keluar. Oh mungkin dunianya lagi membelenggu dia tuh, nggak tak nggak taklim kayaknya. Lah sudah suudun hasad lagi Terkumpul dua dosa besar pada diri. Maka kalau sering member, e, membersamai kaum muslimin Itu akan menghilangkan kedengkian Karena apa? Terkadang zaman ya sekarang Kita itu tidak mengetahui perihal seseorang Kemudian kita ini kemudian memfonis Kita tidak kumpul kan nggak ketemu Oh paling dia ah, Karena kita tidak tahu Andai kita tahu tentang usur dia Alasan dia Kita akan memaklumi. Maka Umar bin Khattab seringan memberikan nasihat pada kita Andai engkau mendengar ada saudaramu dari perbuatan dan ucapan yang tidak mengenakan hatimu Maka bawalah perkataan dan perbuatannya itu pada perkara yang baik Sehingga engkau husnudon Tidak seudon Kenapa dia begini? Oh paling dia begitu Oh paling dia begitu Sehingga hati kita ini nggak mantap, ya, Hati kita nggak asal. Sering kita ini kadang ada orang itu Kita ini sudah tidak hasad ya Ada orang ngompor-ngomporin nah, ya, Itu loh saingan bisnismu Itu begini-begitu Oh apa-apaan kalau kita Sudah awalnya kita ini kalau Kita baik kompornya tambah meletup Kalau ya lihat dibilah dengan orang-orang semacam ini Semoga Allah jauhkan kita dari perkara ini Nah Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Al-Qur'anul Karim juga banyak kita jumpai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata nasihat sebagai bentuk urgensi dalam berdakwah. Para ambia, para rasul ketika membangun dakwah mereka, itu senantiasa mereka bangun dengan nasihat untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Karena tidaklah spirit nasihat jemaah ini harus kita ingat. Spirit nasihat itu merubah sesuatu menjadi baik, bukan merusak memberikan kebaikan pada orang lain bukan memberikan keburukan itu nasihat jangan seperti setan iblis yang katanya aku ini sebaik-baik memberi nasihat itu nasihat bohong tapi kalau orang yang ikhlas memberikan nasihat tulus hatinya maka insya Allah bukan keburukan yang dikehendaki tapi kebaikan perbaikan itu spiritnya nasihat jangan maka tanamkan pada diri kita ketika kita memberikan nasihat spiritnya apa kita ingin kebaikan kah atau ingin merusak hubungan sama kaum muslimin saya ini loh sering ngasih nasihat kamu loh ya tak nasihati ya <laughs> masuk namanya hasad iri memecah belah namimah masuk dengan kalimat awal saya mau ngasih nasihat itu salah kontennya maunya nasihat tapi isinya gibah isinya adu domba hati-hati ya. kecuali memang yang digibah dan yang mau dia eh, yang mau digibah itu ya bukan dia domba orangnya memang memiliki kesalahan yang itu sudah publik tahu, publik tahu, maka nah, antum boleh kemudian membicarakan dia di depan publik juga. Tapi kalau yang tahu hanya mata kepala kita sendiri, si tak kandani, si rahasia, si A si rahasia. Jadi itu sak kampung, sak sak, majelis, sak lebih sini rahasia semua. Nah, jadi rahasia umum. Jamaah satu dengan yang lainnya ketika dibicarakan tadi orang tadi saling main mata. Kok ngerti ya? <laughs> jadi pada kabeh ngerti kabeh Hati-hati jangan sekalian. Kita bisa kena wailul likulli humazatin humazan. Salah satu tafsiran para ulama, wailul likulli humazatin humazan. Orang celaka yang suka mengumpat dan mencela adalah dengan memainkan mata gerakan tubuh untuk menjelek-jelekan orang. Pakai isyarat mata, atau cibiran bibir. Karena humbazah sama lumazah itu para alim ulama memberikan tafsiran berbeda makna Ada yang menggibah, ada yang mencaci maki langsung, ada yang di belakang, ada yang dengan isyarat tubuh, ada yang dengan isyarat tesan. Hati-hati, itu bisa kena ayat wailul likulli humazatil lumazah. Walaupun cuma isyarat mata tok, tapi orang pun paham, hmm, iku sing karepe <laughs> Karena sudah dapat info sebelumnya dan semua orang tahu semua dengan sibulan gitu loh. Nah ini bahaya. Kita bisa nyebarkan fitnah tersebar jadi jamaah dosa. Ya, jadi apa? Dosa jariah. Bahaya nanti ya. ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, contohkan di surah Al-Araf ayat 62. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada umatnya, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahulakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ta Aku menyampaikan kepada kalian, kepada kalian dan umatnya Nabi Nuh pesan-pesan dari Rob kalian. Dan aku wa ansahu lakum memberikan nasihat kebaikan kepada kalian. Jadi spirit para Nabi, para rasul memberikan nasihat, memberikan kebaikan pada orang lain. Ya. Nabi Hud juga berkata di surah Al-A'raf ayat 68, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku ini penyampai pesan-pesan Rob kalian dan aku pemberi nasihat lagi terpercaya. Nih, para ambiya, para rasul mengatakan aku ini pemberi nasihat. Menginginkan kebaikan pada kalian. Demikian juga Nabi Saleh alaihissalam di surah Al-A'raf ayat 79 dengan kalimat yang sama. Abelag tukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Aku ini pembawa pesan dari Roh kalian dan pemberi nasihat kepada kalian. Ini untuk menunjukkan jalan sekalian betapa pentingnya nasihat ini bagi setiap kaum muslimin. Maka Nabi memulai dengan ad nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya. Ini menunjukkan tentang pentingnya nasihat bagi kita dan nanti akan diperjelas lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang uh, selanjutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang siapa saja yang diberi nasihat dalam hadis itu. Liman ya Rasulullah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga semakin menambah semangat kita dalam tolabul ilmu, semangat kita dalam berdakwah, dan semangat kita dalam memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin sesuai dengan arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. regular bagaimana kita bisa mengambil faedah dari sebuah hadis. Ya. Satu tentunya kalau bisa faham uh, eh, apa namanya ilmu hadis satu insya Allah paham yang kedua tentu dengan syarahnya para alim ulama kita karena kita hadis Nabi SAW <clears throat> itu tidak bisa secara letterlek langsung kita pahami. Seringnya kita harus mengikuti arahan dari para alim ulama ketika kita e, mendengar sebuah hadis. Tetapi jangan sekalian, kalau orang itu semakin paham tentang agama, diberi kefakihan, diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, maka yang terpampang di hadapannya satu hadis itu mungkin akan lebih banyak faedahnya yang dia bisa sampaikan atau dia ambil dibanding dengan orang lain. Ya. <clears throat> Ada seorang ulama itu saya lupa namanya. Ketika beliau membawakan sebuah hadis tentang uh, uh, begini. Anas bin Malik itu punya hadis ya adik tiri dari Abu Tolha namanya Abu Umair Abu Umair itu suka burung umurnya masih 2 tahun dia suka makan burung taruh di sangkar suatu ketika burungnya mati Rasulullah sering ke rumahnya Anas di rumah ibunya Umi Sulaim ya. kemudian lihat adiknya Anas yang dua tahunan ini sedih Tanya sama para sahabat yang hadir di situ, ngapain dia kok sedih? Burung mainannya mati ya Rasulullah. Kemudian Anas mendekati eh, Rasulullah mendekati adiknya Anas ini Abu Umar, masih kecil namanya Abu Umar. Ditanya, bagaimana kabarnya Nubair Nubair itu burung kecilnya. Anak kecil, kalau diturunkan tempo pembicaraan kita dan level kita, maka insya Allah akan nyambung. Tapi kalau kita ngomong sama anak kecil level kita level orang dewasa, tidak paham ya. Maka kita turunkan grid kita, kita ngomong sama anak kecil. Dia ya, tidak paham barangkali dengan omongan Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin menghibur. Nah, hadis ini itu banyak orang mengatakan sebagian, oh kemanfaat dari ya hadis ini. Oh, tanya anak kecil. Ada seorang ulama mengambil 60 faedah dari hadis tadi. So, bayangkan. Hanya cerita Rasulullah jenguk anak kecil menghibur Bagaimana kabar burungmu 60 faedah dia beri ambil. Nah, di mana kita tidak dia dapatkan? Dari ilmu Kepahaman seseorang, kefakian terhadap agama Itu akan menimbulkan faedah yang luar biasa Dulu saya pribadi Itu kalau baca hadis Gila terlah Ya seminggu untuk hadis yang kita dapat di balik itu kita tidak paham apa yang terkandung tidak paham seiring waktu seiring kita belajar membaca dan seterusnya paham oh ternyata banyak faedah di balik itu nah, bagaimana kita tahu sebuah faedah sebuah hadis nah tentu kita lihat arahan para alim ulama itu. kalau dipahami terlak boleh jadi nanti benar boleh jadi salah dan salahnya lebih banyak daripada benernya kalaupun benar itu sesuai rakyat kita nah kita khawatirnya pas tidak nyocoki sama maksud maksud Rasulullah SAW mengatakan hadis tadi nah maka sebaiknya apa kita mengikuti arahan para ulama ketika beliau mereka mensarah hadis tadi kemudian kita ambil faedah tapi kalau kita sendiri insya Allah kita nggak paham insya Allah nggak mampu kita minimal apa yang tertera nampaknya saja misal eh, Rasulullah mengatakan apa la tabdok walakal jannah jangan marah bagimu surga bagi kita ya wes gak usah ngamuk jadi surga tapi ternyata di balik itu banyak faedah tentang jangan marah gitu kan nah itu mungkin yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengambil faedah dari sebuah hadis maka kalau secara keilmuan kita memang jauh dari para alim ulama kita maka kita ngikuti arahan mereka bagaimana kita memahami, memahami hadis ini. tapi kalau kita pribadi dengan ilmu yang kita miliki kita nggak akan mampu pasti nggak mampu paling kita baca hanya di permukaannya saja yaitu apa? Ya saja yang tertera Termaktub itu apa? Ternyata yang tersirat itu lebih banyak daripada yang termaktub Bahkan para ulama-ulama akhir fikih itu bisa beristimbat dengan sebuah hadis yang tidak membahas fikih. Bisa beristimbat dengan sebuah hadis yang tidak membahas fikih. Ya, tentang nah misalnya ini ya banyaklah contohnya. Contohnya banyak. Bisa dibawa ke masalah akidah bisa ke dalam ilmu mereka. Nah, kita membaca dengan uh, keterangan dari para alim ulama kita, kita pun akan akhirnya tercerahkan bisa mengambil pula sebuah istimbat atau faedah dari sebuah hadis. Gitu. Kalau kita pribadi sendiri, kita ini dangkal ilmu kita dan lain nggak akan bisa kita. Apalagi kita nggak punya ilmu ulumul hadis, mustalahul hadis itu nggak punya. Kita akan repot. Dari uh, eh, faedah rosa dan uh, riwayahnya kita nggak punya. Kita akan sulit untuk bisa mengurai sebuah hadis. Tapi seiring dengan waktu kalau kita belajar, insya Allah kita akan bisa menemukan kisi-kisinya. Oh ini hadis ini banyak ke sana, faedahnya gini. Tapi kalau secara mendalam kita akan nggak bisa. Apa? Kecuali apa? Ilmu yang kita bisa miliki. Ya, maka ikuti alhamdulillah para ulama ahlu sunnah, maka insya Allah akan sama. Allah Allah. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang apa yang seharusnya kita berikan tentang nasihat tadi. Semoga menjadi tambahan ilmu yang nafik di dunia wal akhirah. Diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah semoga Allah berikan kita afiat di dunia wal akhirah. Allah berikan kita kelapangan rezeki yang halal dan thayyibah mubarak. Semoga Allah berikan kita wafat di atas husnul khatimah.